السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار adada ni'amillahi wa ifbali hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Salawat salam monggo kita Duma tengar so dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanti iringan tunga soho penemunan mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian malam ini senantiasa dijadikan nilai tambah oleh Allah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Keanti ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. صل وسلم سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علمه الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم لمالا سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صار دائمة بدوام ملك الله الله صل وسلم على سلام مددا في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله طالب sawer maca Quran angen angen samana neka La Lako nam mon si ne limo lima dikir wengi ingkang suwe dekir laksana cahaya bila memasuki hati yang gelap ia akan menjadi penerang bila memasuki hati yang kotor, ia akan membakarnya. Bila memasuki hati yang telah memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rejekine barokah anak turune Monggo kita ikuti kajian malam ini dengan santai tapi mantap. Santai tapi mantap. Tolong atine ditata pikirane sing konsentrasi. Urusan-urusan liane diparkir sih di tele supaya kulolan panjenengan bareng-bareng dibimbing dan dirahmati Allah. Amin. siap ngaos? Saat ini kekeringan melanda di mana-mana. Nggih napa mboten? -mana. banyak petani yang menangis tidak bisa menggarap sawah. Daya beli masyarakat mengalami penurunan. total jenderal ake wong susah bukan kekeringan air saja yang lebih memprihatinkan adalah kekeringan rohani kehidupan manusia semakin sulit problematika hidup semakin hari semakin banyak. Satu belum beres, timbal timbul masalah yang lain, timbul masalah yang lain. Sehingga bertumpuk-tumpuk. keberadaan pribadi mukmin dipertaruhkan. Keberadaan pribadi mukmin dipertaruhkan. Ia harus menjadi pelita di kegelapan. Bukan meratapi kegelapan. Allahumma ala Muhammad. Saya ulangi. Kehidupan manusia semakin sulit. Daya beli masyarakat semakin menurun. Kekeringan terjadi di mana-mana bukan sekedar kekeringan berupa air yang lebih memprihatinkan adalah kekeringan rohani. Banyak suami menjadi PLO, pasukan lalioma bahasa Inggris belak Bahasa Inggris L PLO. Pasukan lali istri dan anaknya menjerit karena diimpit kesulitan hidup keberadaan pribadi mukmin dipertaruhkan. Ia harus menjadi pelita di tengah kegelapan, bukan meratapi kegelapan. Oleh karena itu, Hanya ilmu, iman, dan amal solehlah yang dapat mengeluarkan manusia dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Bahwa saudara Muhammad. Hanya ilmu, iman, dan amal solehlah yang dapat mengeluarkan manusia dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Setowo yo sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekiye barokah anak turune waduk-waduk di tengah-tengah kota di Gresik, di Bojonegoro, di Lamongan, di Kediri, di Nganjuk. Hari ini sudah kering. Understand? Yang lebih memprihatinkan bukan kekeringan air saja, yaitu kekeringan rohani. Saya heran. Banyak orang meratapi jasad yang terbujur kaku karena rohnya telah lepas. Tapi anehnya tidak meratapi hati yang mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rupa saya ya. Saya heran, Bunya. Saya heran. Banyak orang meratapi jasad yang berbujur kaku karena rohnya telah lepas. Ini orang orang bongkok. <laughs> Bojong kabeh bodoh. Anehnya tidak meratapi hati yang telah mati. Sampai ngerti dia manduk-manduk. Uang itu nek wis mati sulit tergerak untuk mendekati nilai-nilai kebajikan. Grutuk-grutuk ana budal ngaji gak kepingin. Ana wong jamaah gak tertarik. Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar lantaran mati hatinya. Understand? Yeah. hanya ilmu Iman dan amal solela yang dapat mengeluarkan manusia dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr sadaqallahul Beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu an berkata, "Sinten Pak? Beliau Imam Syafi'i bin Idris radhiyallahu an berkata, Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini, tentu itu sudah cukup bagi mereka. Saking luas kandungan dawi Allah yang saya baca ini. wa salli ala Muhammad wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sadaqallahul Bu Bu ngantuk ya napa nek ngaji iki buyar jam siji bengi nek ngaji ki sampak buyar jam siji bengi berarti kiyaine gak cer wal asri demi masa innal insana lafi khusrin sungguh manusia berada dalam kerugian illalladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pak. Tasih urip sampean. muka muka uripe Allah jasad ini minongko tondo uripe hati Pirang-pirang wong jek urip tapi atine Mulai gak ro nih masjid gak pos kamling. Gak ro nih kiai gak belantik. Wonge urip tapi atine Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Wal asli demi masa atau waktu asar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu. Yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Wal asri. Demi masa. Waktu asar. Yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman. Yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mu hikmahnya tinggi dan ilmunya sangat luas. Yaitu perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa itu sendiri. Seperti pergantian siang dan malam. Ono awan, ono secara terus-menerus pergantian siang malam yang terus-menerus berjuta-juta planet yang berada di angkasa luar berjalan tunduk dan disiplin atas peraturan-peraturan dan ketetapan Gusti habisnya umur manusia dan sebagainya ana wong mati tuwek ana mati nom ana mati cik bayi ana wong mati induk kandungan ngene mboten Itu semua merupakan tanda keagungane Allah atas orang-orang yang mau berpikir. Subhanallah. Subhanallah. Amin muni. Subhanallah niku sedaya minangka tandane kekuasaan dan keagungan Allah tumrape wong sing gelem gunakno akale Subhanallah. Subhanallah. Apa yang dialami manusia dalam masa itu dari senang dan susah, miskin dan kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka. Itu semua menunjukkan secara gamblang bahwa alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Tuhan yang harus disembah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. Allahumma Ngaji tauhid nggih? Demi masa. Waktu Asar itu tidak secerah siang. Masya Allah tidak seindah pagi. Waktu asar itu remeng. Ake moto caduan. Moto apa? Caduan. Mesti cek maghrib. E. mulai ya akeh santri lali masjid ini remeng akeh wlijo lali ebore lah wlijo lali ebori. insyaallah ake wong lanang lali kewajib, ake wong wedok ngloyong ae Wong cagak kok ngeloyong, iku cagak bing. Hati setengah di zaman akhir iki wong itu seneng lo. Pergantian siang malam. secara teratur terus menerus habisnya umur kulolan sampean merupakan tanda keagungan dan kekuasaan kekuasaanipun Gusti tumrapi wong sing gelem mikir apa yang dialami manusia dalam masa itu dari senang dan susah kalah kalane seneng marane susah miskin dan senggang dan sibuk suka dan duka itu semua menunjukkan secara jelas ini kalau gamblang bahwa alam semesta ini ada pencipta dan pengaturnya Dialah Allah. Tuhan yang harus disembah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. niki wau kula madosi dongane Habib Sangeng niku Al Haddad Bangil sing paring ijazah dumateng Hadratus Syekh insyaallah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari jadi Indonesia ini pernah dilanda kekeringan Hadratus Syekh sowan tumbal Habib Sangeng Bangil dipun ijazah kula padosi niku wau Insya Allah Senin depan kita tulis dan kita bagikan. Garap sawah angel, gano banyu. Ongkos garap dan pupuk sangat mahal. Lamun dikei api nuwun sewu. Insya Allah. Nek ditotal karo ongkos garap dan pupuknya sudah tidak seim Mulai lo kampung-kampung musyawarah jauh dodol sawah. Kutuk-kutuk rapat, golek investor. Kaken sing dodol kano investor. LKMD ini musuh lo, didol lah era enak era. Cari usul, didol lah Lurai bingung kuwabe ngusule njuk Masya Allah Sing tuku gak Nek digarap, masya Allah, ongkos garap dan biayanya sangat hasilnya nek dijual lebih-lebih panen bareng, harganya sangat rendah hai iki nek urip gak diberkahi, Pak, lara kabeh. Sing duwe sawah lu sambat, dan yo ya sing gak duwe mulai ben ngaji kula dongano setuwa ya sing rawuh kula dongano barokah umure barokah rezekiye barokah anak turu iki sampeyan amini pomane sing ngaji sakmene kae wis mesti mandi e. Nek wis kae barokah wis gak iso dilawan, gak iso seminarno, gak iso diukur karo matematika, deret ukur, deret hitung. Wong Allah nek paring ora ana wong kang bisa cegah. Sebaliknya nek Allah cegah ora ana wong kang bisa Bisa dilanjut? Innal insana fi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa manusia secara keseluruhan, sopo berada dalam kerugian sing soke rugi sing melarat rugi sing pinter rugi sing bodoh tambah Jadi Allah menegaskan bahwa manusia secara keseluruhan berada dalam kerugian. Rungakna ya. Eh. Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaannya. Yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Bukan masanya atau tempatnya. Bapak sing ngomong gini lo gak cocok. Kan buka toko lo dino sing gak pas barenge ngebelakin mbokmu. Pendekatan-pendekatan kelenek ini masih luar biasa di sekitar kita. Rungokno temenan ya. Iya. Sidang jamaah setiap bumi selawat sekaligus para pemirsa TV 9 di mana saja berada. Allah menegaskan bahwa manusia secara keseluruhan berada dalam keruh. Perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaannya. Yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Bukan masanya atau tempatnya. Dek, aja tuku omas untuk sate lah ngono totokan lho totokan iku wong Jawa nek gak gelem dipeseni mbok-mbok ne pian klenik konan nek tuku omah aja panggonan sing sunduk padahal nurut teori tata kota tata letak sunduk sate sangat strategis gampang digoleki gampang cucuk Nang dadelok den nggon nyuwepit. Nek dituturi ngene kaya kaya semut niku. Lenge cowo ilek ya ana rezekine. Nek kepethuk ngono wong ngono grabaken bathuke. Santi sing maju. Hari tempat strategis, prospek. Ngerti ta? Diwuruki cerdas buka warung, milih tanggal 6. Dino Sabtu, unsume wong Dodo pedemi milih dino Ming. Polai akeh sing ngewa. Akeh wong prei. Praktis, strategis. Buka warung cuma legi. Kabayu, unsume wong kirim. Wah, kenyuah, ini gak cocok dinoe, gak cocok panggonane. Sing gak rai sebeli laku-laku sing bejat. Ken bijuk, ken goro. Gak cocok ucapane karo lakune. nih. tidak mampu menselaraskan antara ucapan dengan perbu Jadi perbuatan buruk manusia merupakan sumber kecelakaannya. Yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan bukan masanya, bukan tempatnya. Wassalamualaikum. Understand? Yes. Mampu ngikuti. Sing duwe omah-omah untuk sate aja tel ya. Itu kucino-cino cina iku. <laughs> Kirangan sing do hitungan iku biyen sapa? Dua anak perawan, dirabi lanang tunggal sak desa gak gelem. Enak nek mati lho gak disusul-susul. Jadi ini tantang royoan kekep. Kan jono hitungan ngono yuk. Anak peran loro sing tidak biar tulangan, sing situ takon tulangan mana? Kipopi kipo gak gelem. Dituturi kiai, kiai ini dirasain karena nih nyocot kiai. Padahal saya terang non dindi syariat ngolehi mesti api. Nek syariat ngolehi kono hitungan-hitungan sing gak ngolehi, ngitunge nganggo nafsu, tidak menggunakan akal se. Hitungan boleh, tapi jangan keluar dari akal sing boten sehat. dosa seseorang terhadap Allahnya bukan Tuhannya pulang kayak Allahnya dosa seseorang terhadap Tuhannya adalah suatu pelanggaran sehingga merugikannya ya kekeringan-kekeringan yang kakek dosa kabeh jujur aja gak kakek dosa kabe yang jenis goro bohong unsum napa ten tipu-tipu insyaallah Nek lelur-lelur kula lan panjang lestari singan niku nek ndonga njaluk itu tangane durung di tokno mun. Durung ket mudun tangan sing diangkat dijabahi. Bersih atine. Insyaallah kulaane cukup. Meripati, mboten tahu digendelok macam-macam. Wong saiki meripati digendelok Dewi Persik. ono trio macan marono ndonga Allahumma Allahumma mau nyentel lo gini gorokan gini dah Pak. Pak. Hati dosa seseorang terhadap Allahnya adalah suatu pelanggaran sehingga merugikannya. Innal insana labi, husrin. Stoyo sing rawuh kula dongakno, masyaallah. Cepat-cepat bisa nglunggui makam tobat. Wong iki nek wis iso nglunggui makam tobat, mandi dongane. illalladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Agar manusia tidak merugi hidupnya harus beriman. Beramal soleh, nasihat menasihati tentang kebenaran dan tentang kesalahan kau kabeh manusia rugi kecuali wong sing duwe laku niki. Illal ladina wa amilus wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? mampu mengikuti jalan berpikir kulan ini catat temen dicatat doa ini orang bijak berkata adalah kehidupan. Bikin terang nawalas diwau lho Pak, nggih. Waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk membaca, ia akan menjadi sumber kebijaksanaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri-santri Bumi Solawat sekaligus para pemirsa TV 9 InsyaAllah saya doakan menjadi santri-santri yang gemar membaca Waktu adalah kehidupan Jika digunakan untuk membaca Ia akan menjadi sumber kebijaksanaan Ojo arep da, arep dadi wong sing bijaksana manakala tidak mempunyai hobi gemar mem Gak mau coba buku tok. Membaca gejala alam. Apa kok kekeringan di mana-mana. Lah ngoten Diterang Diterangno Mengapa kekeringan melanda kita semua? Karena kita kurang cerdas, kurang bisa merawat ekosistem yang ada. Pohon-pohon ditebang. Ini betul? Sehingga curah hujan akan berkurang. Understand? Yes. Mampu ngikuti. Sing duwe omah-omah untuk sate jadi tel ya. Itu ku Cina-Cina <laughs> iku. Kirangan sing duwe hitungan iku biyen sapa? Dua anak perawan, dirabi lanang tunggal sak desa gak gelem. Enak nek mati lu gak disusul-susul. jadi ini tantang royoan kekep kan jauh no hitungan ngono itu anak peran loro sing situ di tulangan sing situ tak tulangan mana kipopi kipopi gak gelap Dituturi kiai kiai ini dirasain gano untu ini nyocot kiai padahal saya terang non dindi syariat ku ngolehi mesti api Nek syariat ngolei, kono hitungan-hitungan sing gak ngolei, ngitungnya nganggo nafsu, tidak menggunakan akal se. Hitungan boleh, tapi jangan keluar dari akal sing boten sehat. dosa seseorang terhadap Allahnya bukan Tuhannya pulang kayak Allahnya dosa seseorang terhadap Tuhannya adalah suatu pelanggaran sehingga merugikannya ya kekeringan-kekeringan yang kakek dosa kabeh jujur aja gak kan dosa kabeh sing jenis goro bohong unsum napa mboten tipu-tipu insyaallah Nek leluhur-leluhur kula lan panjenengan sedaya singen niku nek ndonga njaluk udan tangane durung di tokno mun. Durung kait mudun tangan jadi diangkat dijabahi. Bersih atine. Insyaallah kulaane cukup. meripati, mboten tahu dikendelok macam-macam. Wong saiki meripati dikendelok Dewi Persik. ono trio macan mau ndonga Allahumma Allahumma mau nyentel lo kene goroan ini dah. Pak. Pak. Hati dosa seseorang terhadap Allahnya adalah suatu pelanggaran sehingga merugikannya. Innal insana lafi husrin. Sedoyo sing rawuh kula dongakno, masyaallah, cepat-cepat bisa nglunggui makam tobat. Wong iku nek wis iso makam tobat, mandi dongane. illalladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Agar manusia tidak merugi hidupnya harus beriman. Beramal soleh, nasihat menasihati tentang kebenaran dan tentang kesalahan kau apa manusia rugi kecuali wong sing duwe laku niki. Illal ladina wa amilus wa tawasau bil haq wa tawasau bis Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? mampu mengikuti jalan berpikir kula niki catat teman dicatat doa ini orang bijak berkata Waktu adalah kehidupan. Bikin terang nawalas diwau lho Pak, nggih. Waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk membaca, ia akan menjadi sumber kebijaksanaan. اللهم صل على Muhammad. Santri-santri Bumi Solawat sekaligus para pemirsa TV 9 Insyaallah saya doakan menjadi santri-santri yang gemar membaca. Waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk membaca, ia akan menjadi sumber kebijaksanaan. Ojo Arab Arab dadi wong sing bijaksana manakala tidak mempunyai hobi gemar mem Gak mau coba buku tok, membaca gejala alam opo kok kekeringan di mana-mana lah kan tentak diterangkan niki mengapa kekeringan melanda kita semua karena kita kurang cerdas kurang bisa merawat ekosistem yang ada pohon-pohon ditebang ini betul sehingga curah hujan akan berkurang. tahu sekolah yang ngerti, nggak tahu sekolah tolak tolak doa. Kira-kira yang semangat nandur kalau semangat nebakan di Indonesia. Semangat membangun dengan semangat merusak hanya mana? Mulai dituturi Mbak Allah tidak itu Kalimantan, Sumatera, hutan-hutan itu lebat di tepi, tengahnya sudah habis ibu sing ngentekno macan apa wong? Wong. Kayu jati itu kada kawat. Yang umurnya ratusan tahun. Padahal jati itu satu tahun secara ilmiah hanya berkembang satu senti. Berarti ini kayu jati ku diameter 1 meter, berarti itu sudah hidup 100 dua generasi kayak bisa dipanen. Kok jadi ngomong Kalimantan, Kadoan, Sumatera, Kadoan, tulangan ya lo semangat menanam dengan semangat menebang banyak mana? Tulangan biyen waduh Nek seuni ini manuk ya Allah. Manuk gelatik ya Allah. Didele masalah breng diganu si toko belong. Si belong lho ah. belong ngono belong ngono gladi watu sing belong iku abang sing watu iku wis abu-abu gak cetot sebelah iki saya golek situk gak ono mulai ono wong golek mustikane wergul gampang ngelu gak nemu wong pergule gak ono kok golek mustikane Tulangan ben ya Allah. Nduk got-got iku iwak niku kok wadap. Saya golek kali-kali, golek tuntung situ ae ono. Karena kita kurang cerdas di dalam menjaga dan merawat keseimbangan alam, kurang ramah lingkungan. Mulai saya kena kurikulum ramah lingkungan. Pendidikan berbasis karakter ramah ling. Ya seremek kayak kurikulum. Allah, saya rame-rame ana kurikulum anti korupsi. Tadi sing cilik-cilik diwulangi gak oleh korupsi sing gede oh oleh. Ada TK jangan korupsi. ada SG diulang jangan korupsi. Penggede-penggede royoan. korupsi. Lho pancen recek-recek iki kudu teko ndukur, aja teko nisor. Nek recek-recek nisor dirijiki ndukur gak dirijiki larapan mana? Gini betul? Kalau kelarapan, Oh, Ana sing rejek-rejek wong sapu kotor digeng rijiki. Bisa rejek. Sing cerdas alhamdulillah. Sing bingung alhamdulillah. Saya sangat setuju kalau ada kurikulum anti korupsi. Tapi sasarannya jarak dekat tok. Arek SD tok sing gede wis. Iki ngerti tak kedep-kedep iki. Jadi waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk membaca, ia akan menjadi sumber kebijaksanaan. Sing diwaca gak sekedar buku-buku untuk bupet, kitab-kitab untuk bupet itu. Oh, itu yang penting. Kita tingkatkan, kita cerdas membaca gejala alam. Kita cerdas membaca situasi. Kita cerdas membaca orang lain. Insyaallah. Allahumma Oh, mau situasi ke kekeringan, ake petani susah. Ojo narik urunan nih, ojo susah. Di Senen, ya, nih susah itu mana sarung? Ojo ditarik urunan gawe Tuku. Sing teko dhilik mang tak hitung ketemu wong walulas, Misalnya di absen tuh, pokoknya wong walulas ngopi BAS situ-situ. Buatin oleh protes. Insyaallah itu penilaiannya saya langsung dan ada komputer lagi. kau oleh apa-apa teko sing ngaku kok. Jika digunakan untuk berpikir, hati waktu nek digunakan untuk berpikir, ia akan menjadi kekuatan. Luar biasa, subhanallah. Jika digunakan untuk berdoa, ia akan menjadi keberkahan dan rahmat. jika digunakan untuk bekerja, ia akan membawa keberhasilan. Jika digunakan beramal, ia akan mengantarkannya ke surga. Amin. Semua itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allahnya Gunakan waktu untuk kehidupan sebenarnya. Sesungguhnya kewajiban seorang hamba di dunia lebih banyak daripada waktu yang tersedia. ala Muhammad. Sangat luar biasa ini. Sing cerdas, sing gak cerdas yo ora. Ya apa ditinggal mulai. Allah. Pak, teko tulangan nang Sidorjo meneh yuk diteliti ya teko tulangan nang Sidorjo sampean daftar jumlah toko buku piro jumlah warung sego piro kendi kira-kira oh, oh, oh. di Sidarjo lestoran sing de pira toko buku yang lengkap pira ngecek ero keprihatinan iki Saya belum dengar ada Masya Allah perlombaan cara membaca yang benar dan baik Umpama di lomba no cara membaca yang baik karena wong melok kalah rame kalau lomba jok sing bokong itu Mulai tambah suwe, tambah suwe, bongso aku tambah ketinggalan, tambah ketinggalan, tambah ketinggalan. Karena tidak punya hobi gemar mem Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal wahyu pertama itu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngene mboten? Dikon maca wahyu pertama. Oh, nek wong iki ngene, kok dadi ngene. Sampeyan waca. Sejarah wis akeh. Oh, wong soke gak kelem zakat, ono salaba. Insyaallah penguasa sing nyengit jahat, oh dikai jarah ono Firaun. Lha kan ta? Soge sing karo murka, oh dikai korun. Pemimpin sing kawedhem kayak contoh misalnya Hitler, Napoleon Bonaparte. Iku mentung ngerti lah Itu aja. Napa Mbak Sunan Ampel wis kapundhut sekian tahun. Insyaallah namanya masih harum. Insyaallah sing ziarah gak tahu sepisan waca. Sampe waca. Ana kalane wong wis mati tapi urip, ana kalane wong urip tapi mati. Nek diwaca lah. Understand? Understand? Jadi waktu adalah kehidupan. Wal asri demi masa. Waktu asar. Orang bijak berkata waktu adalah kehidupan. Jika digunakan untuk membaca, ia akan menjadi sumber kebijaksanaan. Mang sampe dijak bareng-bareng maca Yasin ya. Muga-muga masyaallah berkah. Amin. Insyaallah diayati. Sing istiqomah maca Yasin. Kula ijazah zaman sing istiqomah maca Yasin. Insyaallah urip sampean ditata mbek Allah. Barokah surat tapi no, diangen-angen. Sing gak paham takokno kiai, takokno gurune. Napa yi kandungane surat Yasin niku kok para alim, para kiai, para sepuh ngamalno santri-santrine ya dikongkon maca iku putu napa yi kandungan. Sampeyan takokno, ngoten to? ayo iya Gus Ali lu ben marem selos kok yasinan. Eh. Kok gak maca surat Ar-Ra'du? Apa anu Allah malam Senin gitu surat Ar-Ra'du. Ah? Sambil bledek kabeh. Saya gak mau cocok. Ya Allah. maca yasin ini ku khadat niku di macane ini istiqomah akan mengalir keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu bukan buku ijo iku bedane dzikir bedane doa bedane wirid ana kabeh ku ana segawa buku ijo iku Doa adalah wirid, adalah zikir, adalah. Insyaallah oh, iki lho. Diwaca lagi kawan-kawan doa. ini bisa bilang sih sing ngedetek-detek tok. ini diwaca sak diwaca diayati apa iki? cero Insyaallah doa apa, wirid apa, zikir apa. Satu jam santri cek cerdas iki piye cerdas iki ngene ta? Nggih. Diramut. Iki ini diramut iki lho. Iki ya diramut cek sinergi ya cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual Jika digunakan untuk berpikir, ia akan menjadi kekuatan. Waktu tidak digunakan mikir, jadi kekuatan. Jika digunakan untuk berdoa, ia akan menjadi keberkahan dan rahmat. Delok niku doa iku apa? Dzikir iku apa? Wirid apa? Terus saya takon, waktu kita ini banyak mana yang kita buang sia-sia dengan yang kita isi hal-hal yang positif dan bermanfaat. Gak usah dijawab, yang tahu adalah diri kita masing-masing. lho sewengi separuh wengi ono bal-balan lho telung partai. Insyaallah sore Tottenham Hotspur musuh Liverpool 4-0. Insyaallah bengi didik Chelsea karo M dalu ana Madrid. Insyaallah ngapal dong ndonga TV. Oh, ada bayar nih. Allah, lu ada Allah Kira-kira teko Masya Allah Ke jambi itu bal-balan minggu pak Masya Allah jambi itu biar jam songo Setengah sepuluh jam, jam sepuluh Biar jam rolas Sambung marwan Masya Allah Tak tilpuni santri Wah bendelok Sak kiai e? Lho ngono kena jajan siaran nang bonang tok sampah, sampate kok kene. Numpak mersi tak supiri tak jenang bonang tok sam. Dino lah. Oh, Suni juga barbaran gak sam? Kalau saya ziarah nang bonang jawab iki kula titip jenengan iki. Jika digunakan untuk bekerja, ia akan membawa keberhasilan. Cina-cina kasih berhasil, ini kerjanya luar biasa, punya etos kerja. Gini betul? Kulo kali sampeyan ya Allah mau walas ya Allah. Nyambut gawe kae tisok hasil titik akal-akal gendaan. Insyaallah, pancen gak pancen kuat nggawa derajat Umpo mau kekean kedawan paku. Mati berita. Masya Allah, dedek limang juta eh, bahasa Indonesia dadak ya. Eh. Insya Allah, wong tuane diluh-luh di goa-goa. Jika digunakan beramal, ia akan mengantarkannya ke surga. Amin. Semua itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allahnya. Gunakan waktu untuk kehidupan sebenarnya. Hati orang yang sak ini, iki hidup sesudah mati. Sesungguhnya kewajiban seorang hamba di dunia lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sing cerdas dan hati-hati di dalam membagi waktu. Saking pentingnya bau waktu, Allah bersumpah dengan waktu wal asri demi masa. Understand? Yes. mampu mampu ngikuti no man lho pak waktu kita banyak mana yang kita gunakan sesuatu yang bermanfaat Insya Allah kali sing hilang secara cuma-cuma alias muspro dikiri pirang jam sujute pirang menit laline pirang jam itu kan bisa dihitung dewi Itulah sebabnya kata iman di dalam Al-Quran pada umumnya diikuti perintah beramal soleh. Amanu wa amilu solihat. Nggak zaman hitung. Amanu wa amilu solihat. Sama hitung, orang bilang ayat. Itulah sebabnya kata iman di dalam Al-Quran pada umumnya diikuti perintah beramal soleh. Sebagaimana kata sholat seringkali dikaitkan dengan kewajiban untuk menunaikan zakat. Hakimi sholat wa atus zakat. Temen tunggu. Berapa kata iman sing diikuti perintah amal soleh Berapa kata sholat yang diikuti dengan perintah zakat? Tolong dihitung ke memelean menit setor teng kula guru kula urupi sarung BAS. Mboten kober yai. Moto wis kabeh awas. Alasane ono. Trek. <laughs> Trek pegel, tidak ada waktu, bisnis, umpak kelarane bisnis. <laughs> Itulah sebabnya kata iman di dalam Al-Quran pada umumnya diikuti perintah beramal soleh. Contohnya ki ilal ladina manu wa amilus solihat. Sebagaimana kata sholat seringkali dikaitkan dengan kewajiban untuk menunaikan Artinya Tidaklah sempurna iman seseorang Apabila tidak terbukti amalnya di dunia nyata ini Sebab iman tidak sekedar di lesan. So, iman tidak cukup insyaallah diucapkan, tapi kudu dibuktekno di dalam praktek hidup nyata sehari-hari. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tidak sempurna sholat seseorang apabila tidak membuahkan cinta kasih kepada mereka yang lemah dan kekurangan. Masya Allah. Luar biasa. Muka-muka. Sedaya sing senantiasa diberkahi Allah. Amin. Barokah umuri Barokah rezeki. Tambah umuri tambah sempurna iman lan agamoy Tambah mapan dikiri Kenceng istighfari Ake solawati. Masya Allah cerdas membaca Masya Allah ingkang wonten sekitar kulolan panjenengan supaya dadi wong sing mempunyai kebijaksanaan pun dilajengaken nggih niki jawab pertanyaannya jamaah setia wonten jamaah setia ingkang paring asma Haji Suyitno. Sinten Pak? Haji Suyitno. Haji niki pangkate mantri, rezekine dokter. Iki bahasa iku sali ya. Pangkate mantri, rezekine Macem-macem santri kula. Ana sing pangkate kopral, rezekine jen? pangkating lho kopral. Rezekine jenderal. Kopral pangkate tapi supire mayor. Sing nggo bis nek ngaji wong. Bis kuning. Limang bis, tolong bis. Biasa lungguhe lho kok jangan. Boten terus sampean ana wong kopral pangkate rezekine ana sing sarjana tuku katok ngenteni riya gelar sakno SPD sarjana penuh derita utange akeh duwe bojo sitok ndek bisa nyocot pisan ya Allah diseneni bingung bingung kula nduk lebo digoleki nduk tulangan. Kula nduk tulangan kula nalep. Nanti ya bingung ya kula ngelingi ya maklum SPD sarjana penuh. Kula kursus no mijet, jarene jempolane loro nek gemites wong. Kula kangen dodol soto nduk pasar krian saking larise entek sak rombonge. Panjenengan SPD sarjana penuh sekirangan mikir iki akhire wau lu nemokno ide sing enak iki ditukokno WC umum ya cek nyang nyangno nduk bungur kono durung oleh dene tak tukokno WC umum nunggu tok gak cerdas ya mbuh So, sopo ana nduk demak iki niku proy <laughs> diceritanya kula ni tahu ngeterno jamaah-jamaah bumi sholawat tahun pinten ngoten ini nih penutupan pengajian sakban niku lo mantan kolom bikin nang wali wolu ah. ah, kira-kira jam telu bengi posisi ini jamaah itu Masjid Dem. nah, lo nek waktu ya nih iku ayai setor. Ngerti setor? Nang bus. Ngantri wong nang WC Ternyata sing nunggu WC iku ya nyocot setengah stres. Dadine ana wong mlebu diwara, aja akeh-akeh banyune. Aja suwe-suwe, tek tek tek tek tek. Lho aku antri iki mosok metu nek atuh. Insyaallah. Dadine wong mlebu mesti diura-ura. sok suwe, banyune jak akeh gentian, lho wong bayar. Akhirnya singkat ini metu tak tarik menjeru mah. <laughs> eh sama saya ini dijak konco-konco nang wali walu lali songo untuk tuban mesti mau, mulai wes mari Sunan Bonang wong-wong takon ngulon aku mulai Ditakon apa Gus cukup. Sebab guru-guruku tahu, nek Sunan Bonang As-Sayyid Maulana Maktum Ibrahim bin Maulana Rahmat Rahmatullah bin Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik adalah Sultanil Aulia Bibila Bil Jawa. Nek do Irak duwe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Do tanah Jawa duwe Sultanil Aulia Sunan Bo. Wis ratune tok e tak ziarah. Insyaallah nak buai ACC. Tapi keterangan ini aja dikandakno panitia-panitia wali-wali -wali engko diklaim kula wah kiai ngrusak pasaran ya. Niki kan kula Pak, niku kula nyen wis penggaweane akeh, mboten nan mboten waktu iki cukup ten Sunan Bonang wangsul. Wah, niki pertanyaane mantri Insyaallah pangkate mantri, rezekine dok. Mungkin tak kula kenalno sampean. Ana wong pangkate mantri, rezekine dok. Niku nek Senin malam Selasa ngene mboten trimo pasien, abot ngaji, e. Kok kira-kira sampean pompong lari sepraktek terus ya? Semantri niki nek malam Selasa ngaji ana wong ngene kon mesti ana engko nek wis buyar ngaji buka mana? pangkati mantri Pak rezeki ini nah, sing ditakokno niku satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Pak Ayat 11. Pinten? Sing ditakono kali wak mantri ini kalau Allah taala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ambusihim. Al-ayah. Sadaqallahul Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ambusihim al ayat sadaqallahul Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. ini cerdas Pak nih. Pangkati mantri, ini dok Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang dimaksud dengan apa yang terdapat pada diri mereka, gitu tuh Pak adalah sifat-sifat yang jelek yang merupakan sebab kemiskinan bagi mereka yaitu sifat malas sampean tak dungan dadi wong sing akas ojo sampah dadi santri ma ngene wis ngajine lalai sampean tak dongakno dadi santri sing akeh ilinge Terutama eling nang Allah. Insyaallah sambung temen karo Allah. Sambung karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kewajibannya. Insyaallah. Sing gare nyusul merarat selain malas lale, tidak jujur. Termasuk korupsi. Napa, Pak? Korupsi. Ini sing gara Indonesia melarat juga kayak korupsi. Wis gak duwe, gak temen. Didadekno panitia, insyaallah kelompok sawah masya masyaallah. Teluian setengah hektar ya alhamdulillah. Iki gak sumber kejayaan, malah sumber penyakit dan kebangkrutan. Percaya nama mboten? hae uang bandane wong tidak mau belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak memiliki kecapat, kecakapan bekerja tidak punya skill tidak punya keterampilan mulai putra-putra waya panjenengan selain dadi cedat dadi wong pinter berakhlak sampean bekali punya ke kemampuan punya keahlian sekaligus punya keteram keterampilan komputer keterampilan menjahit tangga tanda supaya ini balik nang masyarakat enggak gak sama nganggur karena punya keahlian dadange ngadek kendili ngadeg dapurnya tetap ngebul sebab ono sing didang amin, amin. Apabila mereka merubah sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang baik, rajin bekerja, disiplin, jujur, Selalu belajar menambah pengetahuan dan kecakapan pekerja, maka Allah akan memberikan jalan untuk perbaikan kehidupannya. Niki Mas Haji Suyitno, muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Masya Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ambusihim. Insyaallah yang dimaksud ma insyaallah apa yang terdapat pada diri mereka adalah sifat-sifat yang jelek yang merupakan sebab kemiskinan bagi mereka. Siji yaitu sifat ma insyaallah loro lali telu gak ju Allah papat gak gelem belajar, Allah Lima tidak mempunyai kecakapan bekerja, keterampilan bekerja, sehingga pintu-pintu rezekinya menyempit dengan sendirinya. Itu tuh diroba. Tidak apa siji rajin, Allah Loro disi Allah, telu jujur, Allah, papat giat belajar, giat nyambut kae. Nek iso ngono, maka Allah akan memberikan jalan untuk perbaikan kehidupannya. Allahumma Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Keterangan sing manfaat.